بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا اللهم يا حي قيوم برحمتك أستغيث وأصلح لشأني كله ولا تكلني لنفسي طرفة عين Allahumma ya معلم Ibrahim Alimni, wa سليمان فهمني لإخوة في الله Pada pekan yang lampau kita masih tentang penjelasan tafsir tentang kegelapan dan saya melihat banyak istilah-istilah bahasa Arab yang mungkin sulit untuk dipahami bagi para pemula seperti kita maka saya akan mengambil apa-apa yang sekiranya dapat kita pahami dan manfaat insyaallah tabaraka taala maka pada malam hari ini kita lompati pada halaman ke-50 tentang pembagian manusia. Dalam menerima petunjuk yang dibawa oleh para rasul. Halaman ke-50 berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Qultu an-nasu fil huda alladhi ba'atha Allah ta'ala bihi rasulahu sallallahu arba'at aqsam." Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, manusia jika dikaitkan dengan petunjuk yang dibawa oleh ya para rasul yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para rasulnya maka manusia dalam hal petunjuk ini terbagi menjadi empat bagian ya dalam menyikapi petunjuk yang Allah kirimkan melalui rasulnya manusia terbagi menjadi empat bagian qad istamalat alaihim hadhil ayat maka ayat-ayat dalam surah al-baqarah dari awal telah mencakup empat jenis manusia ini. Min awal surat ilahuna dari awal surat hingga ya hingga di sini. Al-qismul awal adapun pembagian manusia pertama qabiluhu zahiran wa batinan. Mereka lah yang menerima <clears throat> apa yang dibawa oleh para rasul zahir dan batin. Mereka lah orang-orang beriman mereka menyikapi apa yang dikirimkan Allah berupa petunjuk melalui Rasulnya dengan sikap menerimanya menerima wahir dan batin wahum naw'ani dan orang-orang beriman ini yang menerima risalah para nabi dan rasul mereka terbagi menjadi dua bagian ahaduhuma ahlul fiqhi fihi wal fahmi wat ta'lim. Yang pertama adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang paham, orang-orang yang mengerti, orang-orang yang mampu mengajarkan apa yang dibawa oleh para rasul. Ini tingkatan yang pertama dari orang-orang beriman, wahum al-a'immah. Mereka itulah para ulama alladzina aqalu 'anillahi ta'ala kitabah wa fahimu muradah mereka inilah orang-orang berilmu dari kalangan para ulama yang paham apa yang terdapat dalam kitab Allah Tabaraka Taala. Apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ballaghuhu ilal ummah. Kemudian mereka menyampaikannya kepada umat. Jadi orang beriman ada dua tingkatan. Yang pertama adalah para ulama, para fuqaha yang paham dalam agama, memahami apa yang Allah inginkan dari perkataannya, dari sunnah nabinya dan menyampaikannya kepada manusia. Kemudian tak sampai di situ wastammatu asrarahu wa kunuzahu. Mereka lah orang dapat menyingkap berbagai macam rahasia-rahasia yang terdapat dalam kalamullah, kalamur rasul. Berbagai perbenaran ilmu yang tersimpan di balik huruf-huruf dan kalimat-kalimat yang dibawakan oleh Allah dan Rasulnya dalam kitab dan sunnahnya mereka pahami mereka cerna. Fahaula maka perumpamaan mereka ini matalul ardi thayyibah bagaikan tanah yang begitu suburnya allati qabilatil ma'a tanah yang ketika turun hujan dia menerima hujan menyerap hujan fa anbatatil kala awal ushbal kathir maka dia menumbuhkan rumputan menumbuhkan berbagai macam tanam-tanaman Ya. Fara'an nasu fihi war'at an'amuhum. Maka manusia mengambil manfaat daripada apa yang ditumbuhkan oleh tumbuh-tumbuhan ini untuk diri mereka, sebagian mereka makan, sebagian rezeki bagi mereka, sebagian mereka berikan untuk makanan ternak-ternak mereka. Inilah perumpamaan tanah yang subur, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Turun padanya hujan, dia serap, ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dengan itu manusia mengambil manfaat daripada segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik bagi mereka untuk konsumsi mereka dan untuk pakan bagi ternak-ternak dan hewan-hewan mereka. Wa akhadhu min dzalikal kala al-ghidha'a. Dari rumputan tersebut mereka mengambil makanan ya. Wal quta. Berbagai macam bentuk makanan. Ada makanan yang sifatnya makanan pokok, ada yang bukan makanan pokok. Wad dawa' Dari berbagai macam tumbuhan tersebut ada yang bersifat sebagai terapi, sebagai obat-obatan, tanaman-tanaman herbal, wasaira yasluhu dan berbagai macam hal-hal yang dapat manfaat bagi mereka. Jadi ini adalah perumpamaan bagi orang-orang yang menerima syariat Allah. Ya, risalah nabinya, zahiran wa batinan, batinan terbagi dua Pertama adalah ahlul fiqhi, al-ulama ya, yang mereka paham terhadap apa yang Allah katakan, apa yang dinyatakan nabinya, memahami ya rahasia-rahasia tersimpan dalam berbagai macam nas-nas kalamullah, kalam rasul. Mereka yang menyampaikan kepada manusia. bagaikan perumpamaan tanah begitu suburnya menyerap hujan, menumbuhkan tumbuhan yang dari tumbuhan inilah manusia mengambil berbagai macam manfaat ada sebagai pakan mereka, pakan ternak mereka, sebagai obat-obatan mereka, ya, dan seterusnya. Anau nawu ada pun jenis yang kedua daripada orang-orang beriman yang menerima syariat zahiran wa batinan. Hafizuhu wa dhabatuhu. Mereka lah para penghafal. Yang mereka menghafalkan apa yang dibawa Rasul, apa yang diturunkan Allah, menghafalkannya dengan tepat. Wa dhabatuhu wa ballagu alfazahu ummah mereka menghafalkan dengan redaksi yang tepat, kemudian mereka sampaikan kepada umat. Fahafidhu alaihimun nusus, mereka lah menjaga nas-nas agama. Mereka lah menjaga Al-Qur'an agar tidak hilang dari muka bumi. Mereka lah para qurra al-muqri yang membacakan kepada manusia Al-Qur'an. Ya, mereka lah para ahlul hadis yang menyampaikan kepada manusia hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaisu min ahli al istimbati wal fiqh walaupun mereka tidaklah mencapai taraf peringkat yang pertama bukanlah mereka ahlu al istimbat orang-orang yang mampu memahami apa-apa yang dibalik daripada nas dan syariat ada rahasia daripada apa yang dibalik nas-nas mereka tidak mampu untuk mengorek daripada nas menghasilkan hukum yang mengambil saripatinya mereka tak mampu mereka hanya sampai pada tingkat menghafalkan Quran kemudian mengajarkannya kepada anak-anak yang di bawah mereka kepada generasi yang di bawah mereka dengan makhraj yang tepat suara yang benar ya tajwid yang lurus mereka yang menukil hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebarkan hadis-hadis Nabi SAW tapi mereka bukan ahli fiqh mereka bukanlah para ulama al-muhaqqiqun yang paham apa maqasidus syara, apa tujuan agama, apa rahasia di balik nas-nas yang dibawa oleh Rasul. Ya, ini adalah orang-orang yang beriman yang merupakan tingkat kedua. Ya. Jadi mereka laisu min ahli istinbati wal fiqhi fi murad syari'. Mereka tidak dikatakan ahli dalam memahami nas-nas mengambil tisari hukum, mereka tidaklah pula mengetahui tujuan-tujuan syariat. Ya. Fahum ahlu hifdhin wa dhabtin wa ada'in lima sami'uhu. Mereka lah para penghafal. Ya, baik, baik menghafalkan Quran, baik menghafalkan hadis. Mereka hafalkan dengan baik, dengan tepat. Kemudian mereka sampaikan hal tersebut kepada orang-orang di belakang mereka, di bawah mereka. Mereka sampaikan apa yang mereka dengar. Jadi ini tingkatan yang kedua. Ya. Semuanya baik walaupun sebagian lebih baik daripada yang lain. Semuanya berguna walaupun sebagian lebih berguna daripada yang lain. Wal waluna ahlu fahmin wa fiqhin wa Maka bagian yang pertama mereka lapar para ulama, ahli hukum, ahli fiqh, ahli istimbat ya, mengambil intisari hukum ya mengorek berbagai macam bentuk rahasia-rahasia yang tersimpan dari segala macam nas-nas syariat yang mengetahui hikmah-hikmah dari, daripada apa yang turunkan Allah Subhanahu wa taala ini yang pertama wa itharatin lidafatihi wa kunuzihi mereka yang dapat menyebarkan berbagai macam kekayaan intelek yang tersimpan dalam nas-nas tersebut Ya. Wahada an-naw'u ats-tsani adapun jenis yang kedua bimanzilatil ardi allati amsakatil ma'a linnas. Bagaikan perumpamaan tanah yang dia mampu menahan air bagi manusia. Fawaraduhu wa syaribu minhu wa saqaw minhu an'amahum wa zara'u bih. Perumpamaan ulama-ulama yang menghafalkan nas-nas ini menyampaikannya kepada manusia walaupun mereka tidak sampai kepada tingkat yang pertama bagaikan perumpamaan tanah yang mampu menahan air jadilah dia kantong-kantong air wadah-wadah air jadilah dia kolam-kolam jadilah dia ya telaga-telaga yang bermanfaat untuk manusia Fawarduhu orang-orang bisa mengambil air daripadanya Wasyaribu minhu untuk mereka minum Wasaqo minhu an'amahum Mereka bisa mengairi Dari air tersebut Sawaladang mereka memberi makan minuman ternak-ternak mereka Wazarobih Inilah dia perumpamaan orang yang kedua Yang pertama bagikan tanah begitu suburnya Menerima hujan Dia serap hujan Ya, dia tumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Ya. Dia mampu menyerap hujan dengan baik, kemudian menumbuhkan berbagai macam tumbuhan. Bermanfaat bagi manusia. Tipe tanah yang kedua, dia tak mampu menyerap hujan, tapi dia mampu menahan air hujan. Sehingga jadilah kantong-kantong air, ya, sehingga orang pun bisa memanfaat daripadanya untuk minuman mereka, minuman ternak mereka, ladang mereka. Ini tipe tanah yang kedua, semuanya bermanfaat. Yang pertama ialah ulama-ulama ahlu tahqiq al-muhaqqiqun, ulama-ulama al-a'immah para imam, ya, ahlu istinbat, ahlu fiqih. Yang kedua adalah ahlu hifzi, para hufaz, para penjaga hafalan Quran, hafalan hadis. Ya, dengan adanya mereka sampailah hadis kepada generasi setelah mereka. Dengan adanya mereka sampailah Quran kepada kita. Walaupun mereka tidak memiliki pemahaman sebagaimana pemahaman yang pertama yang begitu dalam. Subhanallah. Para sahabat pun tak sama, mereka bertingkat-tingkat. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan perumpamaan antara Abu Hurairah dengan Ibnu Abbas Ya, dalam bab ini bagian perumpamaan yang pertama dan yang kedua. Ibnu Abbas bagian pertama, Abu Hurairah bagian kedua. Sampai kepada kita hadis dari Abu Hurairah begitu banyaknya. Tapi pemahaman tentang nas, tafsir Quran, tafsir hadis yang begitu dalamnya itu ada pada Ibnu Abbas. Subhanallah. Bahkan yang memahamkan jauhnya pemahaman mereka bagikan langit dan bumi. Tapi Abu Hurairah dengan beliau sampai kepada kita ribuan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah ahlul hifdzi wal ahlul hifdzi ya wadhabti Ibnu Abbas ahlu al-fiqhi wal istinbat. Begitulah perumpamaan manusia. Ada ulama-ulama Masya Allah Ya, yang begitu dalam ilmu mereka Mengetahui sulubul ayat apa yang dibalik ayat, apa hikmah-hikmahnya, apa terkandung dalamnya. Ada sebagian para ulama, mereka penghafal Quran, mereka yang mentalkinkan Quran kepada orang-orang di bawah mereka, tapi mereka bukan sebagaimana orang pertama. Tapi semuanya bermanfaat. Ya. Ini bagian pertama terhadap risalah yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang menerimanya zahiran dan batinan. Mereka terbagi dua. Ya. Ada yang lebih tinggi daripada yang lain. Yang pertama ada ahli fiqhi, yang kedua ahli dhabti wal hifdhi. Yang semuanya bermanfaat. Ya. Faslun, fasal. Al-qismu tsani adapun jenis manusia kedua dalam menerima dalam ya, menyikapi syariat yang dibawa oleh para rasul, agama yang dibawa oleh para rasul, bagaimana sikap mereka? Man raddahu zahiran wa batinan. Mereka lah orang-orang yang menolak syariat yang dibawa para rasul, yang dibawa oleh Rasulullah SAW secara zahir dan batin. Mereka lah orang-orang kafir. Ya. Jika kita perhatikan dalam surat Al-Baqarah dari awal, Allah menyebutkan awal-awalnya orang-orang beriman, sifat-sifatnya. Ya, setelah itu orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi engkau, engkau beritahu mereka tak engkau beritahu mereka tak beriman. Jenis manusia yang kedua yang menolak secara terang-terangan zahiran wa batinan ya man raddahu zahiran wa batinan yang menolak syariat ini agama ini risalah nabi ya secara zahir maupun batin luar dan dalam wa kafaru bih mereka kafir dengannya walam yarfa bihi ra'san tidak mau sedikit pun mereka menengadahkan kepala mereka untuk mendengarkan, mencerna nas-nas syariat. Ya. Ini adalah jenis manusia yang kedua. Yang pertama orang-orang mukmin dan mereka terbagi dua, yang kedua orang-orang kafir. Wahai haula'i Mereka pun terbagi dua. Tak sama. Sebagaimana orang-orang beriman bertingkat-tingkat, orang kafir pun demikian. Ahaduhuma bagian yang pertama daripada orang-orang kafir ini yang menolak secara zahir dan batin syariat Allah siapakah mereka arafahu wa tayaqqana sihhatah mereka lah yang tahu tentang kebenaran yang dibawa para rasul meyakini kebenaran tersebut wa annahu haq mereka tahu itu yang hak walakin tetapi hamalahul hasad wal kibru gara-gara hasad gara-gara dengki gara-gara sombong ya Wahubur riasa gara-gara ingin senantiasa menjadi pemimpin, tak mau dipimpin. Wal mulki ingin menjadi penguasa, menjadi raja, tak mau menjadi rakyat jelata. Wa taqaddumu baina qaumih ingin selalu di depan di antara kaumnya. Ala jahdihi wa daf'ihi ba'dal basirati wal yaqin. Merekalah yang mengingkari syariat Rasul agama Rasul yang menolak setelah mereka melihat dengan mata hati mereka dengan ilmu yang mereka miliki itu adalah kebenaran ini orang kafir pertama ini yang tahu apa nih bahwa Rasul itu benar ya hak yakin mereka tapi kenapa kenapa tak diterima karena sombong menerima kebenaran bagi mereka berat Ya, sebagaimana Abu Jahal tahu dia kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakin. Tapi berat karena kesombongan. Ya. Datang seorang bertanya, "Wahai Abul Hakam, aku bertanya kepada manusia sejujurnya, bagaimana pendapat tentang apa yang dibawa Muhammad? Apakah kau kira dia seorang pendusta?" Apa kata Abu Jahal yang dipanggil Abul Hakam? Muhammad orang jujur. Apa yang dia benar. Benar adanya. Lantas mengapa kau tidak mengikutinya? Kata Abu Jahal, inilah masalahnya. Dari dahulu kami senantiasa berseturu. antara kabilahku dan kabilah Bani Hashim selama-lamanya kami bersaingan dalam segala bab apa yang mereka buat kami pun buat sehingga kami bagikan dua ekor kuda yang sedang berpacu yang senantiasa sama seri tak ada yang kalah tak ada yang menang namun tiba-tiba Bani Hashim mengatakan kami punya Nabi. Sementara kami tak punya Nabi. Bagaimana mungkin aku mengikutinya? Yang mengetahui kebenaran. Sebagaimana Panglima Musyair Malkadzab Ketika datang sahabat Nabi Amr bin As. Ya. Apa kata Amr bin As? Aku tahu, engkau tahu Musailamah itu bukan Nabi, dia pendusta. Aku tahu kata Amr bin As, engkau tahu Musailamah itu bukan nabi. Dia pendusta, ya kan? Ya. Aku tahu, tapi pendusta dari Bani Hanifah, sukuku, kaumku lebih kusukai daripada jujur Muhammad. Masalahnya apa? Fanatisme. Fanatisme golongan, kelompok. Inilah penyakit Yahudi. Ketika Salman di atas pohon kurma, ya sedang memperbaiki kurma, dia mendengar tuannya sedang berbincang dengan saudaranya. Ya, seputar Nabi Muhammad tentang hijrahnya, kebenarannya. Berkatalah salah satu daripada mereka, bagaimana pernah tentang Muhammad? Apakah benar benar dia yang termaktub dalam Taurat kita? Ya, benar. Apakah semua tentangnya ada? Ya, ada. Bagaimana sikapmu? Takkan mungkin kita mengikutinya. Dia dari Bani Ismail Sementara semua nabi-nabi kita dari Bani Ishaq. Ya. Ini yang mengetahui kebenaran. Ya, tapi menolaknya sebagaimana Firaun. Ya, yang Musa berkata, "Laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basair." Engkau tahu Firaun yang menurunkan semua musibah bencana ini yang berganti-ganti Ya, silih berganti adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Engkau tahu wahai Firaun. Wa innil adzunnaka Firaun, adzunnuka ya Firaun masbur. Aku yakin kau binasa. Bahkan berkata Firaun kepada Musa, ya, tatkala datang kepada Firaun bencana yang banyak, negerinya hancur porak-poranda, fa arsalna alaihim tufan wal jarad, kami kirimkan kepada mereka banjir. Ya, hama berupa belalang, wal kummal setelah belalang berupa kutu-kutu, wadhafade setelah kutu, kata-kata, wadam setelah itu semua air-air mereka menjadi darah, ayatin mufassalat sebagai tanda yang nyata. Sehingga berkatalah Fir'aun kepada Musa, "Lain ya Musa, ud'u rabbak." Mintalah kepada Tuhanmu. Lain kasyafta anna rijza lanu'minanna lak Sekiranya kau minta kepada Tuhanmu dan dia singkap semua yang datang kepada kami berupa musibah ini, kami pasti akan beriman kepadamu. Wala nursilanna ma'aka bani Israil. Kami akan lepaskan bani Israil, tidak akan berbudak lagi. Subhanallah. Allah angkat semuanya bahkan dia kejar Musa dan bala dengan bala tentaranya. Kata Allah, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa 'uluwa. Mereka mengingkari dengan lisan-lisan mereka sementara hati-hati mereka meyakini dengan siyakin-yakinnya hanya karena kesombongan belaka inilah orang kafir jenis pertama mengetahui kebenaran meyakini tapi menolaknya karena kesombongan, karena hasad, karena dengki, karena ingin senantiasa menjadi pemimpin sebagaimana Ujar, sebagaimana Firaun. Ya. Namrud dan lain-lainnya. Dengan itulah mereka menolak kebenaran. Dan ini penyakit para bangsawan, penyakit para eh, hartawan, al-mala yang memiliki kekuasaan, jabatan, kekayaan. Ini penyakit mereka. Mereka lah yang paling banyak menjadi musuh-musuh dalam dakwah. Kalau kita perhatikan dalam Quranul Karim, tiap kali kita membaca Al-Quran tentang musuh-musuh para nabi, semuanya Allah sebutkan dengan kata-kata Al-mala'ul ladzina kafaru. Qala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumi berkatalah kaum elit para pembesar orang-orang kafir dari kaumnya. Ini musuh-musuh Nabi. Bukan orang-orang yang lemah. Ini musuh-musuh dakwah. Ini provokator-provokator dalam dakwah. Ya, ini yang jenis pertama daripada orang kafir. An-nau'u jenis yang kedua dari orang kafir yang menolak terang-terangan atba'u haula mereka lah para pengikut jenis orang-orang kafir yang pertama yang pertama para petinggi kaum elit para penguasa ya sebagaimana Korun dan ha, dan dan Haman dan Firaun yang pertama yang kedua para pengikut-pengikut mereka alladzina yaqulun yang mereka hanya pandai berkata haula isadatuna wa kubarauna mereka lah para pemimpin kami para pembesar kami wahum a'lamu minna tentu mereka lebih mengetahui daripada kami bima yaqbalunahu wa ma yardunahu mereka lebih paham apa yang mereka terima apa yang harus mereka tolak dari risalah para nabi walana uswatun bihim mereka lah para ya figur-figur dan panutan-panutan kami, ikutan kami. Wala narghabu bi anfusina an anfusihim. Tak akan mungkin kami melangkahi mereka. Tak akan mungkin diri-diri kami melampaui diri-diri mereka. Walau kana haqqan hum ahluhu. Kalaulah apa yang dibawa Rasul itu benar, pastilah pemimpin kami lebih layak untuk menerimanya terlebih dahulu. Hum ahluhu wa aula biqabulihi. Mereka lah yang lebih layak menerimanya. Ya. Mereka lebih paham. Kami hanya mengikuti mereka. Kalau ini bahwa para rasul itu benar, tentulah pemimpin kami lebih tahu, lebih mengerti daripada kami. Mereka lah pemimpin kami, pembesar kami, lebih berakal. Kami ini orang-orang jahil. Kami terima bersih saja apa yang mereka katakan itu kami katakan. Ahlu taklid. Inilah ahlu taklid yang hanya sekedar membebek mengikuti secara membabi buta inilah kata alim ulama kami ini kata kiai-kiai kami ini kata para tuan guru kami ya yang kau bawa itu aneh meskipun kau bacakan hadis kau bacakan ayat tapi aneh tak dipahami oleh tuan guru kami tak dipahami oleh alim ulama kami tak akan mungkin engkau lebih paham daripada alim ulama kami inilah lisanul hal dan lisanul maqal mereka Ya, wahaula mereka ini jenis yang kedua daripada orang kafir ini yang menolak secara zahir dan batin bimanzilatid dawabi wal an'am. Perumpamaan mereka bagian perumpamaan ya tunggangan-tunggangan dan binatang-binatang ternak. Hanya sekedar ditunggangi, hanya sekedar untuk dimakan, <laughs> disantap. Yusaquna haitsu yasuquhum ra'ihim mereka hanya akan mengikut sebagaimana pengembala menggiring mereka kemana kata pengembala ke kiri ke kiri ke kanan ke kanan ya inilah alhamajur ru'a kata Ali alhamajur ru'a mereka lah orang-orang yang tak tahu kecuali hanya mengikuti buta kemana arah angin ya, bagaikan kambing-kambing yang tak paham diseru oleh pengembala ikut tapi tak paham apa yang dikatakan pengembala. Masalul ladzina kafaru kamasalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'an nida'an. Perumpamaan orang-orang kafir kan perumpamaan orang ya yang meneriakkan teriakan-teriakan seruan-seruan di hadapan sekelompok sekawanan kambing-kambing yang mereka tak paham apa yang diseru sekedar ikut saja. Kambing itu tak tahu apa yang diungkapkan oleh penyeru, tapi dia ikut. Nah, jenis manusia kedua, ahlu taklid. Ya. Wahumul ladhina qala Allahu Azza Jalla fi mereka ini yang kelak Allah akan katakan tentang mereka di hari kiamat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 166 hingga 167, "Idz tabarru alladziina tubi'u" Ingatlah tatkala berlepas diri orang-orang yang diikuti para pemimpin ya berlepas diri minal tabau daripada orang-orang yang mengikuti mereka ahli taklid para pengikut ingatlah pada hari para pemimpin berlepas diri para pengikut-pengikut mereka waraul adab ketika mereka melihat adab, wa taqatta'at bihimul asbab ketika terputus segala macam sebab bagi mereka untuk saling tolong menolong terputus di akhirat tak bisa pemimpin mereka membantu mereka sama sekali. Tak bisa mendukung mereka. Mereka pun tenggelam dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alladziina ittaba'u berkatalah orang-orang yang mengikut ahli taklid. Lau anna lana karratan kalaulah kami diberikan kesempatan hidup kembali fanatabarru aminum kami akan lepas diri dari para pemimpin-pemimpin yang membuat kami tersesat menyesal ketika nasi telah menjadi bubur. Inilah bahayanya ahlu taklid. Pokoknya kami terima bersih. Apa kata mereka itu kami katakan. Tadi gunakan akal sehat, menimbang wahyu, dalil. Pokoknya terima bersih. Ya. Subhanallah. kalau mereka melihat azab, terputuslah segala sebab ya saling tolong menolong antara mereka berkatalah orang-orang yang mengikuti ini lau annalana karrah sekiranya kami boleh balik ke dunia dihidupkan kembali ya tabarra'na fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kami pasti akan berlepas diri takkan pernah mau ikut mereka sebagaimana mereka hari ini berlepas diri daripada kami Kadzalika yurihimullah, demikianlah Allah tampakkan kepada mereka a'malahum, amalan-amalan mereka hasaratin alaihim hanyalah merupakan penyesalan belaka atas mereka. Wa ma hum bikharijin minan nar, mereka tak akan pernah keluar dari api neraka. Wa qala ta'ala fihim mereka lah Allah katakan tentang mereka yauma tuqallabu wujuhuhum nar ingatlah pada hari dibolak-balikkan wajah mereka dalam api neraka Ya Yaqulun mereka berkata ya laitana aduhai atau Allah wa ata'anar rasul Kenapa dahulu kami tak mau patuh taat kepada Allah dan Rasulnya Waqalu mereka pun berkata Rabbana wahai Tuhan kami atau Ata'na sadatana wa anak Dulu kami benar-benar patuh taat taklid buta kepada para pemimpin kami Pembesar kami Fa'adallu nassabila Ternyata mereka menyesatkan kami hari ini Ternyata mereka yang menggiring kami ke tempat ini adallunas sabila mereka yang membuat kami tersesat jalan. Rabbana Tuhan kami atihim dhi'faini minal azab. Timpakanlah kepada mereka mereka ini azab yang berlipat ganda, lebih banyak daripada azab kami. Ini doa mereka hari kiamat. Di dunia terima bersih, <laughs> terima beres. Apa kata mereka itu kata kami. Di akhirat, ya Allah timpakanlah mereka azab dua kali daripada kami mereka lah sebab kami tersesat wal'anhum dan kabir ya Tuhan laknatlah mereka sumpah serapahlah mereka laknat yang besar inilah ucapan mereka kelak di hari kiamat siapa mereka ahlu taqlid wa qala ta'ala fihim mereka lah Allah katakan dalam Al-Quran wa idha tahajjuna finna tatkala mereka saling berdebat di neraka fayaqulud du'afa'u berkatalah orang-orang lemah lilladzina istakbaru kepada orang-orang dahulu sombong yang menguasai mereka, pemimpin mereka, inna kunna lakum tabah bukankah kami dahulu ikut kalian fahal antum mughnuna anna nasiban minan kira-kira mampukah kalian menyelamatkan kami menjauhkan kami daripada keberuntungan kami di neraka ini naas kami di neraka ini Qala istakbaru berkata orang-orang yang dahulu tokohkan yang sombong menguasai mereka inna kullun fiha mohon maaf kami tak bisa menyelamatkan kalian kita semua sudah sah menjadi penghuni neraka ini innallaha qad hakama bainal ibad sesungguhnya Allah telah memutuskan hukuman antara hamba-hambanya wa qala fihim mereka lah orang-orang Allah katakan Hada falyadhuquhu hamimun wa Inilah dia, rasakan inilah neraka yang membakar yang panas. Ya. Wa akharu min syakli azwat dan berbagai macam hukuman-hukuman lain yang mirip-mirip satu sama lain. hada faujun muqtahimun ma'akum inilah rombongan yang beriring bersama kalian la marhaban bihim tak ada ucapan selamat datang untuk kalian Sebagaimana di surga dikatakan ketika masuk surga, "Salamun alaikum tibtum." Selamat kalian orang-orang yang baik. Untuk ahli neraka, "La marhaban bikum." Tak ada ucapan selamat untuk kalian. Innahum salun Sungguh mereka benar-benar akan dimasukkan ke dalam neraka. Qalu bal antum la marhaban bikum. Ya. Jadi inilah ucapan orang-orang kafir yang menyesatkan, yang disesatkan. Yang menyesatkan berkata kepada yang menyesatkan, tak ada tukan selamat. Ucapan selamat. Berkata mereka menjawab, bal antum la marhaban bikum. Bahkan kalian yang tak ada ucapan selamat untuk kalian. Antum qaddamtumuhu lana kalian membuat kami dimasukkan dalam neraka ini dengan sebab kesesatan yang akan sesatkan kami dengannya. Fabi qarar. Sungguh inilah seburuk-buruk tempat. Intinya mereka saling melaknat satu sama lain. La haula wala quwata illa billah ai sanantumuhu lana wa syara'tumuhu kalian membuat jalan bagi kami sehingga kami ikuti membuat syariat sehingga kami ikuti qalu rabbana mereka berkata wahai Tuhan kami man qaddama lana hadza yang telah membuat kami masuk ke dalam neraka ini gara-gara mengikuti mereka fazidhu adzaban di'fan finnar tambahlah bagi mereka azab yang berlipat ganda dalam api neraka Subhanallah. Faqauluhum la marhaban bihim innahum sadun nar ay dakhiluha. Makna mereka sadun nar, mereka akan masuk ke dalam neraka kama dakhalnaha. Sebagaimana kami masuk ke neraka, mereka pun masuk ke dalam neraka karena semua kita adalah ahli neraka. Wa muqasuna 'adzabaha kama nuqasihi. Sebagaimana kami merasakan azab neraka, mereka pun akan merasakan azab neraka. Fajabahumul atba, maka dijawablah oleh para pengikut Wa qalu qalu bal antum la marhaban bikum tetapi bahkan kalianlah yang tak ada untuk ucapan selamat antum qaddamtumuhu lana kalian yang membuat kami maju ke tempat ini ya kami bertempat di tempat yang jelek ini neraka ini Allahu tabaraka taala alam wa fi dhamir berapa sisa waktu 2 menit lagi ya InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan penjelasan tentang jenis-jenis manusia ini pada kesempatan yang akan datang. Allah ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammadin. Wa akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin.